Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Idris dari Ciledug. Saya mau bertanya, di, di kampung kami kalau ada najis atau anak yang wabal itu nggak suka disucikan tuh. Apa itu? Kalau ada najis anak ngobrol misalnya di lantai rumah ya Pak itu nggak suka disucikan, jadi bikin malas sholat. Itu saya temukan banyak di rumah-rumah. agak jauh dikit miknya, tidak disucikan. Ya. Kalau kalau ada najis, anak ngompol ya pak. Ngompol. Lantai rumah. Di iya. mana? Ke lantai rumah tuh. uh -huh. Tuh ke lantai rumah. Terus kebanyakan gak, di kampung saya itu nggak suka disucikan pak. -huh. Jadi bikin malas sholat tuh pak. Itu gimana itu solusinya pak? Kadang-kadang kalau kami memberitahu cucikan malah marah-marah. Itu gimana Pak? Tulisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Anda tahu kalau dikencingin? Tahu diomelin? Kelihatan? Kelihatan. Jadi beginilah, Anda tidak perlu mengatakan sesuatu itu najis kecuali Anda melihat dengan mata sendiri. Bagi orang yang tidak tahu, dia pun sholat di atas kencing tidak pernah, tidak usah direpotkan. Karena orang tidak tahu. Misalnya tadi malam ada orang Malam-malam ternyata ngepel masjid ini dengan air kencing. Najis atau tidak? Najis. Dan anda tidak boleh sholat kalau anda tahu, tahu. Yang tidak tahu, ya nyantai aja sholat-sholat. Baik. Adapun rumah tidak pun dipel, tidak dipel pun suci. Siapa yang mengatakan najis? Rumah kita. Habis dibangun, selesai dikeramik. Kedua, kemudian setelah itu dipel, maka biarpun tidak dipel masih berdebu. Tanah kita adalah, rumah kita adalah suci suci. Sebab semua yang ada di atas bumi ini adalah suci. Tidak akan berubah menjadi najis kecuali Anda melihat sendiri. Tadi ada orang kencing di situ. Kalau kita melihat orang kencing di situ baru kita hukumi nah, najis. Jalan tuh Anda boleh nanti sholat di halaman sana. Paling sama security dikatakan ibu ini sakit, sholat kok di sana. Cuman sah. Jadi jangan pikir, jangan bingung masalah keabsahan ya. Jadi sholat dimanapun tempatnya adalah sah asalkan bukan yakin. Yakin, yakin itu bukan dugaan. Kalau itu ada najisnya. Jadi kalau di sebuah rumah ternyata ada yang kencing di situ. Kalau anda yakin melihat kencingnya batasi aja seputar kencing itu saja. Nggak usah, nggak harus dipel semuanya. Sekitar kencing dibatasi. Ditunggu keringnya sampai najisnya namanya najis hukumnya. Kalaupun anda tidak sabar, anda jadikan segera najis hukumnya, anda ambil alat pel, itu pel, tapi ingat alat pelnya najis, sucikan alat pelnya di kamar mandi, selesai. Biarkan itu yang dipel tadi menjadi kering. Kalau sudah kena angin kering, tidak ada bekasnya air, kencing, dan tidak ada baunya, maka najisnya menjadi najis hukumnya. Cukup setelah itu Anda tuangkan air di atasnya, Anda goyang-goyang, Anda ratakan air tersebut, sudah menjadi suci, tidak harus diguyur pakai timba. Ini adalah cara mensucikannya, fikih praktis kita perlu. Dan memang di sini belum ada pelajaran fikih nih. Dulu sudah pernah ada. Kita lupa fikih. Karena ngaji kalau seminggu sekali mau hadirkan ilmu semuanya ya nggak bisa. Ngaji seminggu sekali ngajinya pengen fikih, pengen tasawuf, pengen akhlak, pengen ini ya nggak ketemu. Jadi nanti ada yang kita bacakan fikih di mana ya? Pengajian fikih kita ada di Majalengka ada. Fikih di Majalengka ada fikih. Sudah masuk bapak apa? Fikihnya di Majalengka. Ayo datang ke Majalengka sana. Di Brebes ada fikih juga, di Bogor ada fikih. Kemudian di sini tidak ada fikih. Nanti akan kita role, kita putar. Insya Allah tahun berikutnya setelah selesai Ibnu Abi Jamroh, Mukhtasar Ibnu Abi Jamroh, kita akan masukkan tibahnya fikih. Dulu pernah tibahnya fikih di sini. Baik. Jadi cara mensucikan najis itu tidak susah, asalkan punya ilmunya. Najis ada dua namanya najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kalau najis ainiyah, bentuknya najis ada. Anda tuangin air, maka kemana-mana akan jadi najis. Akan tapi untuk mensucikan lantai, maka jangan sampai Anda menjadikan lantai semuanya najis. Ibu yang gak pernah ngaji, kena air kencing anaknya, langsung diambilkan alat pel, di pel. Akhirnya najisnya jadi sak, serumah. Karena air yang basah ini, alat pel yang basah, bersentuhan dengan air kencing, maka najis. Maka akan disebar najisnya ke semuanya. Dan memang bahaya orang kalau tidak punya ilmu. Harus ada il ilmu. Kalau tidak ilmu kemana-mana. Maka sebetulnya kalau ada air kencing di situ, bahkan mungkin pupnya anak kita, cuman kita bersikir saja dengan tisu, kita keringin tisunya, kita basin sedikit sampai nggak ada bentuk najisnya. Setelah nggak ada bentuk najisnya, lihat tisu dan sebagainya najis kita buang tempat sampah. Tapi ingat tempat itu pun masih najis. Tapi karena sudah tidak ada bentuknya najis, maka nanya, namanya najis hukumnya hukumnya saja. Cukup setelah itu kita tuangi air segelas saja. Kita guyur air segelas, kita gosok-gosok begini, yang penting airnya merata, itu sudah suci. Alat pel yang suci bukan yang kena najis. Kita gunakan untuk ngepel sudah beres. Termasuk nanti bagaimana mencuci dengan mesin cuci lihat. Jangan salah mesin mencuci dengan mesin cuci. Jadi ada fikih kita itu ternyata setelah kita fikih tekstual, tek, nanti langsung fikih aktualnya. Teknya ada semacam ini bunyinya. Tapi dalam penerapannya lihat, Anda harus mencucikan mesin cuci. Bagaimana dicampur dengan sabun. Sementara masih ada najis di dalamnya. Sementara anda kalau air kena air sabun tidak bisa mensucikannya. Berarti kemana-mana lihat air sabun yang campur najis ke jidat pun jadi najis jidatnya. Nah orang bodoh lucu. Orang yang tidak ngerti ilmu lihat ketemu di tengah malam. Berjalan di tengah malam. Kemudian kerasa kakinya nginjek sesuatu. Padahal kalau anda nginjek sesuatu di pinggir jalan jangan usil. Anggap saja itu adalah buah pace yang nggak usah mikir nih tai ayam tai ini nggak usah. Waduh lenyek. Ini apa? Ini buah pace. Gitu saja. Ilmunya begitu. Rasulullah ngajari Sayyidina Umar bertanya, ada percikan air dari atas loteng tingkat rumah tingkat. Sayyidina Umar bertanya, "Eh, air apa ini?" Nabi menjawab, "Bu, jangan dijawab." Orang usil namanya ini. Nah, kalau keinjak, Pak, hmm, langsung aja digosok-gosok begini, ya hilang ya apa-apa. Ini dasar orang nggak ngerti, lihat, lihat sesuatu basah di kakinya. Uh, apa ini? Akhirnya diambil, dipegang sama tangannya. Plek sama tangannya. Wah, kayak apa? Dicium. Astagfirullahaladzim. Nah. Anjing kayak anjing katanya. <laughs> Lihat kakinya kena najis, tangannya kena najis, hidungnya kena najis, kopiahnya sama sorbannya kena najis. <laughs> jadi dasar orang dan nah, gitu. Coba jadi jangan mudah was-was urusan semacam itu. Eh, nah. Jadi ada ilmunya kelihatannya ini mengingatkan kita pun harus belajar fikih di sini insyaallah. Kita hadirkan fikih praktis. Jadi fikihnya gampang, nggak susah. Mesin cuci pun cara menyucinya ada ilmunya. Bukan hanya sekedar kebiar, kebiur, kebiar, kebiur, kebiar, kebiur. Itu selesai enggak. Jadi ada ilmunya. Dan semakin ada ilmunya, semakin gampang orang mencuci. Termasuk diantaranya kesalahpahaman orang. Kalau mencuci baju, ibu-ibu di kampung itu katanya baknya harus tumpah airnya kebuang-buang. Lihat itu yang menyiksa ibu sudah hamil tua pakai timba lagi. Kemudian ah, nyucinya harus tumpah-tumpah. Siapa yang nyuruh pakai tumpah-tumpah itu? Itu mesti ustaz yang ngantuan dulu itu. Nggak harus pakai tumpah. Asalkan sudah tenggelam itu barang, selesai diangkat sudah suci. Asalkan tidak berubah airnya, selesai. Itu ada insya Allah akan dihadirkan dalam pembahasan fikih.